Terakhir kita baca adalah ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ringkasan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ringkasnya adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. harus hafal kalian khususnya para santri para tulabul ilm harus hafal konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada berapa konsekuensinya pertama ta'atuhu fima amr mentaati apa yang diperintahkannya. Kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarangnya dan ditegurnya. Yang keempat, Allah ya'budallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.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 Ini wajibnya taat pada Rasulullah SAW. Yang kedua tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan berita-beritanya Disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau beliau la yantiqu anil hawa berarti harus dipercaya. Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. dari kedua, apa yang Allah katakan? dalam surat Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu watin Kalau dia berani berdusta atas namaku. Akan aku ambil dengan tangan kananku kata Allah. Dan aku putus urat lehernya. Maknanya Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia. Ikhwan ibn a'azakumullah walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Dalil ketiga. Rasulullah SAW ketika melihat sebagian mereka ragu-ragu, beliau berkata, "Ata'manuni wa ana aminun man fis sama?" Apakah kalian tidak percaya padaku? Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Tak Ata'manuni? Ala ta'manuni? Wa ana aminun man fis sama. Saya ulangi. Allah Ala ta'manuni? Apakah kalian tidak percaya padaku? Wa ana aminun man fis sama. Ucapan ini atau hadis ini sering dipakai dalil tentang tingginya Allah di atas langit. Tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Sering dipakai dalil untuk menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh langit-langitnya di atas arusnya Karena Allah karena Rasulullah menyatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man sama." Tidakkah kalian percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan yang di langit. Ini kepercayaan Allah yang di atas langit sana. Ternyata di dalam hadis yang sama ada dalil tentang wajibnya percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak percaya? Padahal Rasulullah SAW dipercaya oleh Allah Allah saja percaya kepadanya dan mempercayakannya, memberikan amanah kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa kita ragu? Maka yang namanya syahadat, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensinya berarti engkau harus mentaati perintah-perintahnya. Karena Rasulullah SAW diutus liyuta'a biidnillah liyuta'a untuk ditaati dengan izin Allah. Dalilnya sangat banyak. Sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, hendaklah kita percaya berita-beritanya. Dengan tiga dalil tadi dan masih banyak lagi dalil yang lain. Yang ketiga, istima istinabu manaha anhu wazajar. Ini yang kita baca hari ini menjauhi apa yang dilarangnya. Wajajar yang diperingatkan dengan keras atau ditegur dengan keras. Jangan. Aistinabu ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa zajara anhu. Yani meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan ini dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب kata Allah ma atakumur rasul apa yang dibawa oleh rasul pada kalian fakhuduhu ambillah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah Sangat jelas sekali dalil ini menunjukkan bahwa sunnah wajib kita pegang. Sunnah Rasulullah SAW wajib kita pegang. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan harus ditaati. Kalau Rasulullah SAW melarang harus ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau Rasulullah SAW menyontohkan maka kita berupaya untuk mengikutinya. Kalau Rasulullah SAW anjurkan kita berupaya untuk mengerjakannya. Kalau Rasulullah SAW melarang, maka tinggalkan. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah. Hujjiyatus sunnah. Misal hujjiyatil Quran. Hujjahnya sunnah sama persis dengan hujjahnya Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. muslimin rahimani wa rahimukumullah. Syekh Rabi Hafizahullah taala menyebutkan tentang hujjiyah ini dalam bab khusus bahwasanya sunnah ini menjadi hujjah seperti Quran menjadi hujjah dalam hal hujjiyatuhuma sawa dalam hal menjadi hujjah kedua-duanya sama kalau ada orang yang bertanya dalil apa dalilnya kemudian kamu sampaikan hadis, kemudian orang itu berkata, aku minta dari Quran, nggak mau dari hadis. Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah bahwa orang itu sesat. Berarti di otaknya ada kesesatan. Kalau hadis kurang mantap, saya pengen Quran. Sama, tidak beda. Mengapa? Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kadang-kadang para ulama menyebutnya dengan wahya ini. Dua wahyu. Wahyu dalam Quran dan wahyu dalam hadis yang sahih. Wahyain. Labud minal adillati minal wahyain. Kita wajib memakai dalil dari dua wahyu. Quran dan sunnah. Perbedaannya hanya pada masalah ta'abbud bitilawatihi fis salah. Kalau Quran dipakai untuk ibadah dalam sholat, sedangkan hadis tidak boleh. Artinya, ketika kita setelah baca Al-Fatihah, kita baca Quran. Sah. Tetapi setelah Al-Fatihah, kita baca hadis, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma Tidak sah. Hanya itu. Adapun sisi pendalilan, sisi hujjah, sawaun bisawa. Dan itu diriwayatkan dalam sekian banyak hadis di antaranya hadis akhrajul Imam Hakim dinukil oleh Syekh bin bas dalam buku kecilnya yang sudah kita singgung juga di majelis ini. Yaitu Rasulullah SAW setelah mengharamkan keledai jinak, setelah mengharamkan emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki, dan melarang beberapa perkara seperti dinab yang bertaring. Beliau berkata, Ala yushiku rajulan min ummati متكئا على أريكته أتاه حديث من حديثي مما أمرته أو نهيت فقال بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله Lihat hadisnya sangat jelas sekali. Kata Nabi SAW, nanti sebentar lagi setelah beliau mengharamkan perkara-perkara. Kata beliau sebentar lagi ada orang yang kenyang. Bersandar di dipan-dipannya. Di mebel-mebelnya. Dalam keadaan dunia. Berfaya-faya dengan dunia. Atau hadisun min hadis, Datang hadis dari hadisku. Dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang tadi menjawab, bainana wa bainakum kitabullah. Pokoknya antara kami dengan kamu Al-Quran. Ma wajadna fihi min halalin istahlalna. Apa yang kita dapati halal kita halalkan. Dan apa yang kita dapati haram kita haramkan. Akan muncul orang kayak gini kata Nabi. Ketahuilah. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini jelas sekali hujiyatus sunnah misal hujiyatil Quran. Pendalilan dengan sunnah sama dengan pendalilan dengan Quran. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat innama harrama Rasulullah mitlama harrama Allah. Ikhwani fi din azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada babnya akan dibahas lebih rinci lagi insyaallah kalau kita membahas kitab khusus dalam masalah hujjiyatus sunnah pendalilan dengan sunnah. Syalbani rahimahullah juga punya kitab khusus masalah hujiyatus sunnah. Demikian pula para ulama mutaqaddimi juga banyak yang membahas hujiyatus sunnah. Untuk membantah para pengingkar-pengingkar sunnah atau yang setengah-setengah semi ingkar sunnah dan sejenisnya. Berapa sudah kita bahas? Tiga. Yang pertama, ta'atuhu bima amar, intahina minhu. Yang kedua, Tasdiquhu ma akhbar. Mempercayai berita-beritanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarangnya dan diperingatkannya. Sekarang yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara'. Hendaklah beribadah pada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Allah ya ya'budallah agar jangan beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaidahnya jangan beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Berbeda dengan masalah dunia. Masalah dunia silahkan semua kalian boleh kecuali yang dilarang. Kalau masalah dunia semua boleh kecuali yang dilarang. Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Kecuali yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang haramnya. Tetapi ibadah sebaliknya. Jangan kerjakan sampai ada perintah. Walaupun niatnya beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi lah muballigh yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyara'ahu Rasulullah SAW Muballighan anillah Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Adalah penyampaian dari Allah Azza wa Jal Atau Jalla wa Ala Wahada yunfil bid'ah wal muhdathati wal khurafat Berarti ini meniadakan kebidahan-kebidahan. Karena kebidahan adalah beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Wal muhdasat, perkara-perkara baru dalam agama. Penting kalimat dalam agama. Karena mereka selalu beralasan ada perkara-perkara baru yang kalian pakai. Masalah dunia kita nggak bahas. Yang kita bahas adalah masalah ibadah. Al-muhdasat fil ibadah. Atau al-muhdasat fid din. Setahun lebih saya salat di belakang Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Salat Jumat. Khutbah beliau selalu membaca. Sebagaimana umumnya sunnah yang dipakai oleh seluruh para khatib-khatib. Innal hamdalillah. Ahmaduhu ila akhirih. Atau alhamdulillah. Mesti ada kalimat iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada kalimat hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Dan Syekh Ibn Uthaymin selalu mengingatkan, Kullu muhdasa fid dini bid'ah. Selalu ada kalimat fid din. Sebagai syarhan minhu, sebagai syarah dari beliau, rahimahullahu ta'ala. Innal muhdasat atau kullu muhdasin kullu muhdasatin bid'ah dikatakan oleh beliau kullu muhdasatin fid dini bid'ah. Semua yang baru diada-adakan ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu bid'ah. Berarti juga tidak boleh beribadah dengan khurafat. Takhayulat. Takhayul dari kata khayal. Tidak hakiki. Khurafat juga dari kisah-kisah yang dusta. Ini kalau begini nanti begini pasang. Sesajen di pojok sana ini kalau malam Jumat Kliwon nanti akan ada ini pasang dupa di sana. Itu dasarnya khurafat. Kisah-kisah takhayul yang dusta. Maka kalau beribadah kepada Allah harus dengan syariat dari Rasulullah SAW. Kalau mempersaksikan asyhadu anna dan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam berarti kita mempersaksikan beliau benar-benar rasul maka kita tidak beribadah kecuali dengan cara beliau. Dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jangan sok tahu. Jangan berpikir sendiri. Jangan ngarang sendiri. Jangan mencari sendiri. Ambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun perkara bid'ah wal muhdatsat wal khurafat lam ya'mur biha an tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka tertolak ibadahnya. Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man amil 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Kata Nabi sallallahu wasallam, siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Juga diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini ma laisa minhu apa yang bukan daripadanya fahuwa raddun maka itu adalah tertolak baik berarti apa yang dibahas yang dibahas agama tapi bukankah ada perkara baru yang bagus seperti komputer lampu-lampu listrik, e, mikrofon. Itu bid'ah. Kenapa kalian pakai? Entah bodoh beneran atau bodoh-bodohan, wallahu alam. Berpura-pura dungu atau memang dungu beneran. Dalam sekian banyak hadis kami menyatakan fi amrina hada. Apa makna fi amrina hada? Dalam urusanku ini, man desa? fi amrina hadza ma minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, adapun dunia kalian bukan urusan beliau alaihi Apa kata Nabi? Ketika mereka ada yang mengawinkan bunga korma, Nabi bertanya, mengapa harus dikawinkan? Mereka mengira pertanyaan itu menunjukkan larangan. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan. Ternyata hasilnya kurang baju, kurang bagus dan kemudian kenapa? Karena engkau mengatakan demikian kemarin. Aku tidak melarang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Mali wali dunia. Kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia kalian? Ikhwan ibn a'azakumullah maka silahkan. Selama itu tidak dilarang, silahkan. Pakai semua teknologi yang kalian bisa. Silahkan pakai semua kemajuan teknologi yang kalian bisa manfaatkan untuk amal saleh. Silahkan. Tetapi dalam agama sudah baku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah baku perintah-perintahnya, larangan-larangannya, semuanya sudah lengkap. al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna nggak perlu tambahan apapun. Maka jangan pura-pura bodoh. Yang dimaksud oleh Nabi muhdatsatil umur perkara-perkara muhdat adalah dalam agama. Jangan ditambah-tambah salatnya, dengan cara-cara baru, cara-cara bid'ah. Jangan ditambah puasanya dengan tambahan-tambahan bid'ah. Jangan ditambah dengan segala macam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang akhirnya justru akan mempersulit manusia. Akan mempersulit kaum muslimin. Inna hada din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan siapa yang memberat-beratkan agama niscaya dia akan kalah. Ya ini tidak konsekuen. Pasti akan kalah. Ini kayaknya kurang mantap kalau nggak pakai ini. Kayaknya kurang mantap kalau nggak pakai itu. Kurang mantap kalau nggak ditambahin ini. Kurang mantap kalau nggak tambahin itu. Sampai akhirnya berat. Ya salah siapa? Salah kalian sendiri. Memberat-beratkan agama. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan kita. Titik. Rasulullah SAW juga sering berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku pegang dengannya gigit dengan geraham kalian karena sesungguhnya atau hati-hati kalian dengan muhdatsatil umur dengan perkara-perkara baru fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena perkara-perkara baru itu adalah bid'ah perkara baru dalam masalah apa agama wa kullu bid'atin dalalah dan semua kebid'ahan sesat nggak ada bid'ah hasanah bukankah ada bid'ah hasanah seperti mikrofon balik lagi berarti itu bukan masalah din barakallahu fikum. Kalau dalam masalah agama tambahan apapun bid'ah. Gak ada yang baik. Tambahan apapun. Kalau dalam masalah agama. Adapun masalah mursalah bukan bid'ah hasanah. Masalah mursalah bukan bid'ah hasanah. Apa itu masalah mursalah? Masalah mursalah itu perintahnya ada. Perintahnya ada. Tetapi fasilitasnya nggak ada. Sampai tiba-tiba setelah Rasulullah wafat, setelah tidak ada e, khalifah sudah lewat, ditemukan sesuatu untuk membantu apa yang sunnah tadi. Maka itu tetap sunnah. Namanya masaleh mursalah. Ketika Abdullah bin Zaid yang mimpi azan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW dan kebetulan sama dengan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Nabi memanggil Bilal imlakkan azan mutadi itu adalah mimpi yang hak bacakan pada Bilal fa innahu arfa sautan minka karena dia lebih keras suaranya daripada kamu apa kita dapatkan Sunnahnya adan itu keras. Ya. Bagaimana supaya keras? Disitulah yang saya katakan tadi masalah mursalah. Waktu itu mereka naik ke menara dan kemudian mengumandangkannya dari tempat yang tinggi sehingga terdengar sampai ke arah yang jauh. Dipanggil, dicari orang yang suaranya keras. Kemudian ditemukan alat pengeras suara. Pakai pengeras. Bid'ah itu kan ibadah. Adan itu itu masalah mursalah, bukan bid'ah hasanah. Mengapa? Perintah kerasnya sudah ada. Sama dengan masalah pengumpulan Al-Quran. Mereka sok membantah. Ada bid'ah yang baik. Yaitu apa yang dikerjakan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Membukukan Al-Quran. Dan juga menyusunnya dalam satu dialek. Ila akhirnya kita katakan kepada mereka Allah sudah menyebutkan isyaratnya dalam Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkannya kata Allah dan kami yang akan membacakannya. Berarti ada perintah, ada isyarat untuk mengumpulkan. Itu juga masalah mursalah. Mereka kumpulkan. Rasulullah SAW juga sudah merintahkan tulis, catat ila akhirnya. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan catat kecuali Quran. Disuruh untuk mencatat Quran semuanya. Dan tentunya maknanya dicatat dan dijaga, dikumpulkan. Maka perintah asalnya ada. Barakallahu fikum walhamdulillah. Sesungguhnya jelas bagi orang yang ikhlas. Sesungguhnya jelas bagi orang yang memang ikhlas, hatinya bersih. Kalau ada sesuatu di hatinya, hekat dengki, hasad dan sejenisnya, maka akan tertutup ilmu. Tidak terlihat walaupun dengan mata yang terbuka. Nggak terlihat. Tertutup dengan penyakit-penyakit hati. Kembali kepada kitab. Nabi yang menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu ibadatin lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahiya batilah. Setiap ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah batil. Wala thawaba fiha maka tentunya nggak ada pahalanya karena perkara yang tidak diajarkan. Bal fihal ithm, bahkan padanya ada dosa. Mengapa engkau membuat syariat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Apakah engkau lebih tahu dari Rasul? Apakah engkau lebih alim dari Nabi? Alaihi salatu wassalam. Kata Imam Malik rahimahullah. Siapa yang mengada-adakan kebid'ahan. Dan berkata bahwa ini baik ini bid'ah yang bagus, hasanah. Maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Perhatikan ucapan beliau. Man ibtada'a bid'atan wa ra'ahu hasanah faqad ittahama anna ar-rasul khana risalah Terjemahannya, Siapa yang mengadakan kebidahan dan menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Mengapa? Karena ternyata ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi. Berarti Nabi berkhianat. Tidak menyampaikan satu kebaikan yang diajarkan oleh orang belakangan. Nabi tidak ngerjakan. Imam yang berbicara Imam Malik rahimahullahu taala dan sekian para ulama yang lainnya juga berbicara dengan nada yang sama. Ikhwani fillah azakumullah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebidahan dan menganggapnya itu adalah ajaran baik, maka dia salah satu dari dua jenis manusia. Satu, jenis yang pertama yang menganggap bahwa Rasulullah SAW tahu kebaikan ini, tapi nggak mengajarkan. Berarti apa? Khianat. Yang kedua, menganggap Rasulullah tidak tahu, nggak ngerti. Saya yang tahu. Berarti merasa lebih alim dari Rasulullah SAW. Dua kemungkinan, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur. Ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Yang paling mendingnya jelek. Mengapa? Karena kalau engkau mengadakan kebidahan dan kau bilang baik, maka saya akan bertanya. Kita akan bertanya padanya. Kalau itu kebaikan dalam agama. Apakah Rasulullah tahu atau tidak tahu? Jawab. Jawab dengan tahu atau tidak tahu. Kalau engkau menjawab tahu, berarti engkau menuduh Rasulullah tahu tapi nggak ngajarkan. Iya kan? Baik. Kalau jawab tidak tahu, berarti engkau tahu, Rasulullah tidak tahu. Wah, berarti engkau lebih dari Rasul, lebih hebat dari Rasul. Demikian cara para ulama untuk mengalahkan alasan mereka, hujah mereka. Kamu anggap baik apa yang tidak diajar oleh Nabi. Saya tanya pada kamu dengan dua pertanyaan, tahu atau tidak tahu. Kalau engkau jawab tahu, berarti engkau menuduh Rasulullah SAW tahu kebaikan tapi tidak mengajarkan. Kalau menjawab tidak tahu, maka kita akan katakan berarti Engkau merasa tahu apa yang Rasulullah tidak tahu. Berarti kau lebih alim dari Rasul. Dan kau sombong. Merasa lebih tinggi dari Nabi SAW. Ikhwanifidina azakum alhamdulillah. Perkaranya sangat jelas dan gamblang seperti matahari. Wa kullu ibadatin lam yashra'ha. Ar-Rasul fahiyya batilah. Maka setiap ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah kebatilan. Nggak ada pahala padanya, bahkan ada dosa padanya. Liannaha bid'ah, karena itu kebid'ahan. Wal bid'atu tub'idu anillah, wala tuqarrib ilallah. Kebid'ahan itu menjauhkan dari Allah. Tidak mendekatkan kepada Allah. Tub'id anillah menjauhkan dari Allah. Wala tuqarrib ilallah, tidak mendekatkan diri pada Allah, tapi justru menjauhkan. Itu bid'ah. Qauluhu dan ucapan musannif rahimahullah wa huwa al-imam al-Barbahari wa alam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadar rukun al-awwal wal madkhal thumma ya'ti ba'da ba'dahu as-salah thumma ya'ti ba'dahu az zakah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah dasar pertama atau rukun Islam yang pertama. Wahwal madkhal dan itu pintu masuk. Setelah masuk ke dalam pintu ini berarti dia muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk dia ke dalam Islam. Berarti syahadatain adalah madkhal. Setelah masuk ke dalam Islam, perintahkan dengan perintah yang kedua. Dirikan sholat. Setelah itu datang perintah zakat. Kemudian datang perintah puasa. Kemudian datang perintah haji bagi yang mampu Kebaitillahil Haram. Kemudian datang syariat-syariat secara lengkap dari syariat Islam. Semuanya tabi'atun li syahadatain. Semuanya ngikut dua syahadat. Semuanya ngikut dua syahadat. Salat dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka mengesahkan Allah, beribadah pada Allah. Dan dalam rangka mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Puasa juga begitu. Ibadah pada Allah, tauhid. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Muhammad dan Rasulullah. Zakat kita keluarkan. Ibadatan lillah, mewujudkan la ilaha illallah, dan ittiba'an lir rasul dan dalam rangka mengikuti rasul. Berarti pembuktian syahadat Muhammad dan Rasulullah. Semuanya didasari dua ini. Demikian pula haji. Demikian pula seluruh syariat agama min awalihi ila akhirihi didasari dengan dua syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berarti disyaratkan dua perkara. Ikhlas untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.